Yaghsil kaffai salasa marrat mencuci kedua telapak tangannya salah marrat Tiga kali. Tentunya ini berbarengan. Tidak kanan dulu, kemudian kiri lah. Kan tapi mencucinya secara bersama-sama. Kemudian madmadah salah samarat. Wa yastanshik salah samarat. Wa yansur ma min anfihi biyasarihi. Kemudian berkumur-kumur menggerakkan, memasukkan air ke mulutnya, kemudian menggerak-gerakannya. Salah sama rot tiga kali. Wa yastanshiku salah sama rot Istinsyak memasukkan air ke ke hidung. Wa yansurul ma min anfihi, kemudian mengeluarkan air dari dari hidung. Biasarihi dengan tangan yang kiri dengan tangan yang yang kiri. Nah. Dan ini semuanya dilakukan dengan satu kali cidukan. Madmadah istinsyaq dan juga istinsar sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam famadmadha wastanshaqa wastantara salasan bi thalathi gharafat. Hadis mutafaqun alaih. Kemudian di antara sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasallam yaghsilu wajhahu thalath marrat. Membasuh, mencuci wajahnya tiga kali. Dan batasan-batasannya telah kita sebutkan panjangnya dari yang tumbuh rambut sampai uh, dagunya dan lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri. <clears throat> Kemudian di antara sifat wudu Nabi alaihi wasallam yaghsilu yadayhi ma'al salah sama rot, Yaitu membasuh atau mencuci kedua tangannya bersama sikunya salah sama rot. Di sini disebutkan salah sama rot, salah sama rot. Karena ini yang disunnahkan. Yang wajib satu kali. Dua kali juga jais. Nah, dan tiga kali lebih Salah Salasa Marot. Dan batasannya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Hafizahullah taala dari ujung al-asabi' ujung tangannya sampai bawah bahu ini lengan bawah, lengan dari siku. Mirfak masuk kepadanya. Kemudian di sini dikatakan wala buddha seseorang senantiasa untuk menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi dari wudhunya minajin ajin watin dari adonan tepung tin tanah yang bercampur dengan air yang bercampur dengan tanah, tanah liat, ada poin dan juga sesuatu yang bisa menghalangi cincin, jam tangan dibuka dulu. Jam tangan kalau bisa dilonggarkan nggak apa-apa. Jangan putar-putar supaya air membasahi seluruh anggota wudhunya. Nah. Allah rahimahullahu taala Thumma yamsahu kulla ra'sihi wa udunai marratan wahidatan satu kali Kemudian di antara sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam, sekarang kita masuk ke dars Semayam tahu kula ra'sihi udunai. Kemudian mengusap kula semua kepalanya. Ya ini yang dimana tumbuh rambut di sini masuk banyak kepala sampai tengkuk di sini dimasuk semuanya kepala dan dikatakan oleh para ulama mencuci sama membasuh itu berbeda kalau mencuci membutuhkan air yang cukup banyak. Sedangkan kalau mengusap cukup kedua tangannya basah. Kasih air sedikit basah kedua tangannya kemudian diusap. Ini namanya masaha, mengusap. Sedangkan yaghzil mencuci butuh air yang cukup banyak. Dicuci wajahnya, kedua tangannya membutuhkan air yang cukup banyak. Sedangkan, sedangkan mengusap cukup kedua tangannya basah dengan air. Nah, baik mengusap kepala ataupun seseorang ketika memakai imamah boleh untuk mengusapnya atau seseorang yang memakai kedua khuf sebagaimana nanti kita akan pelajari diusap itu cukup tangan kita basah sehingga tidak perlu bagi kita semuanya untuk membahas, apa, mengambil air yang cukup banyak, kemudian di langsung ke, ke kepalanya. Ini namanya sil mencuci. Sedangkan kalau masah sebagaimana yang tadi disebutkan, cukup kedua tangannya basah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum" wa aydiakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa rajulakum ila al ka'bain wamsahu di sini sebutkan yang yamsah ini cukup basah saja kedua tangannya cukup basah saja <clears throat> Thumma yamsahu kula ra'sihi wa udhunai marratan wahidatan. Nah. Dan diantara sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasallam yang mengusap cuma satu kali kepala dan kedua telinganya marratan wahidatan karena Nabi alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis-hadisnya disebutkan wa masaha bi Nabi alaihi wasallam mengusap kepalanya berarti di sini satu kali Nah. Sedangkan enggak tahu wudhu yang diperbolehkan untuk mencuci tiga kali tadi yang dicuci bukan yang diusap. Yang disunahkan lebih belajar satu kali yang dicuci bukan yang diusap. Sedangkan mengusap marrotan wahidatan satu kali. Dicuci dua telapak tangan, wajah, madmadah istinsyak kemudian tangannya kaki ini semuanya cuci sehingga boleh tiga kali satu kali boleh dua kali boleh tiga kali tiga kali juga boleh sedangkan masaha itu satu kali semua seperti mengusap kepalanya satu kali kedua telinganya satu kali atau mengusap imamahnya seorang memakai imamah yang nanti kita akan pelajari nggak perlu dibuka imamahnya dengan diusap kepalanya pakai imamahnya usap di atas imamahnya boleh atau mengusap kedua khufnya tangan kita basah usap satu kali karena ini bukan mencuci ini bukan mencuci tapi mengusap Tumayam sahu kula ra'si udunai wa udunai marratan wahidatan bima'in jadidin ghairul balal al-baqi min ghasli dikatakan oleh Habibullah taala bahwa mengusap kepalanya dan kedua telinganya marratan wahidatan satu kali bima'in jadidin dengan air yang baru bimain jadi ini pendapat dari jumhur ulama nah, tetapi di sana sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau mengambil air yang baru sehingga Allah taala alam bahwa yang rajah bahwa mengusap telinga itu tidak mengambil air yang baru, tidak mengambil air yang yang baru. Nah. Qala Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih di dalam Zadul Ma'ad beliau menyebutkan lam yasbut anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu akhadha lahumā ma'an jadidan lam yasbut tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa mengambil air yang baru untuk mengusap telinga untuk mengusap telinganya lam yasbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhada lahuma ma'an jadidan. Dan hal ini juga sebagaimana yang diterjih oleh para ulama Syekh Al-Bani dan juga Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih, Syekh Al-Bani rahmatullahi taala alaih, wakadzalika Syekh Ibnu Zaimin rahmatullahi taala alaih. Qala hafidhullah ta'ala Wa sifatul nasr ra's ay yad'a yaday mablulatain bil ma'i ala muqaddami ra'sihi dan sifat mengusap kepala ayyadha yadahu mablulatain seseorang kedua tangannya mablul sah dengan air ala muqaddami ra'sihi muqaddam ra'sihi depan kepalanya di sini. Ini muqaddam. Muqaddam ra'sihi. Wa yumirruhuma ila qafahu dan melewatinya sampai ke belakang, ke tengkuk yang tumbuh rambut di sini. Ini namanya masih kepala. Kalau lebih belakang lagi masuknya leher. Tapi ke, ke tengkuk di sini. Ini masih masuk ke kepala. Thumma yarudduhuma ilal maud alladhi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan ke tempat dia mulai. Nah, tempat dia dia mulai. Nah, cara mengusap kepala sebagaimana yang dulu pernah kita praktekkan. Seseorang kedua tangannya basah. Nah, dan berbarengan, tidak kanan dulu kemudian kiri. Berbarengan basah dimulai mimuqaddami ra'sihi depan sini sampai ke belakang yang tumbuh rambut kemudian ya yarudduhuma dibalikan lagi ke tempat dia mulai sini ke depan ke belakang dikembalikan lagi dikembalikan lagi ke tempat dimulai sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu hadis Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa Nabi Alaihi wasallam masah bi ra'sihi fa'aqbala biyadai wa adbara di kebelakangkan di depan kebelakangkan kemudian dalam lafaz yang lain dimulai bada'a bi muqaddami ra'sihi dimulai dari depan kepala hatta zahama ma ila qafa sampai ke belakang pemarudduh ma ila makal nadi bada'a minhu kemudian dibalikan kembali ke tempat semula. Nah. Dan sebagaimana dikatakan oleh Hafizahullah taala dan di sini mengusap kepala semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biruusikum." Nah, jangan setengahnya tapi seluruh. Yang namanya kepala di sini sampai ke belakang, ini masuk kepala. Nah. Sebagian orang berwudu mengusap kepalanya sampai tiga kali dipegang saja. Kadang bukan mengusap, tapi memegang rambutnya. Ini, ininya aja. Karena kan kepala cuma ininya saja. Padahal ini masuk kepala, ini masuk kepala, belakang masuk kepala. Bahkan bahkan tiga kali, satu, dua, tiga. Cuman tangan kanan. Padahal Nabi Alaihi Wasallam langsung dengan kedua tangannya latain dimulai dari depan ke belakang dikembalikan kembali nah, <clears throat> ke tempat dimulai summa kemudian yudkhilu usba'ai asbahatain fi khirqai udunain kemudian memasukkan dua jari telunjuk di dalam lubang telinganya. Wa masaha dhahiruhuma ibhamai dan mengusap zahir yang luar dengan ibu jarinya. Hal ini sebagaimana dari sifat mengusap eh, kedua telinga dari hadis Nabi alaihi wasallam hadis Abdullah bin Amr bin As Nabi alaihi salatu wasallam adkhala isba'i sabahatain fi udunai masukkan kedua jari telunjuknya wa mazah bi ibhamai zahir dan mengusap yang zahirnya dengan ibu jari ini buat dalam ini buat luar yang telunjuk buat dalam yang ibu jari buat di luar seperti ini dibersihkan berapa kali satu kali karena mengusap satu satu kali. Nah, dan tidak mengambil air yang yang baru. Nah, dan di sana ada yang disunahkan kanan dulu, kiri ke dulu. Dan ada yang langsung. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, muka langsung, wajah langsung, kepala langsung. Kemudian telinga dua-duanya langsung. Kemudian eh, sedangkan yang sunahkan kanan dulu kemudian kiri membasuh kedua tangan. Sunnah kanan dulu kemudian kiri, kemudian kaki kanan dulu kemudian kiri. Nah, sedangkan telinga itu berbarengan, berbarengan. Bisa dalam mengusapnya satu kali. Nah, sehingga yang berwudu kadang anak-anak belajar dipelajari dengan sesuatu yang tidak ada hadisnya dari Nabi SAW dan akan melekat sampai besar dipelajari di sekolahnya membasuh telinganya satu dua tiga satu dua tiga kanan dulu kemudian kiri tanya hadisnya Allah tidak tahu padahal yang termasuk dari sifat mengusap kedua telinga sebagaimana tadi yang disebutkan. Sebagaimana tadi yang disebutkan. Membersihkan. Karena kalau hanya memegang saja, apa faedahnya? Dipegang seperti ini ujungnya. Tapi membersihkan. Karena namanya bersuci, tahar berwudu itu membersihkan. Masukkan air ke mulut, digerak-gerakan. Digerak-gerakan. Nah, dan juga telinga sebagaimana Nabi alaihi wasallam jari telunjuk ke dalam jaibu jari keluar. Kenapa? Supaya bersih luar dalam. Supaya bersih luar luar dalam. Ikuti lekukan telinganya. Kemudian bertemu di luar. Ikutin. Ikuti lekukan telinganya bersih sehingga tidak ada kotoran yang menempel. Sedangkan hanya memegang seperti ini saja, ini tidak ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. <clears throat> Qala Thumma yaghsilu rijlai thalatha marrat ma'al ka'bayn. Kemudian di sini yang terakhir yaitu yaghsilu rijlai. Mencuci kedua kakinya salah marrat ma'al ka'bayn bersama dengan Ka'bain. Apa itu Ka'bain? Huma al-adman, an-na'itan. Al-adman, an-nati'an fi asfalis saq. Al-Ka'ban yaitu al-adman, dua tulang an-nati'an yang menonjol fi asfalis saq di bawah betis. Ini mata kaki. Mata kaki yang menonjol ini namanya al-ka'b. Ikut dicuci tidak? Naam, ikut dicuci. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rajulakum ila al-ka'bain." Ila di sini bermakna ma. Qala Hafizahullah taala wa man kana maqtu wa man kana maqtu al-yad aw fa innahu yaghsilu ma baqiya min ad-dira' awir rijim. Apabila tangannya itu buntung atau kakinya fa innahu yaghsilu ma baqiya minaz zira' maka sesungguhnya dia mencuci apa yang tersisa dari zira' tangannya awir atau kakinya nah Fa in kutiya min mislalil mirfaq ghasala ra'sal ab. Apabila terputus dari mifsal al-mirfaq dari pegelangan siku ghasala ra'sal ab. Cuci bagian bawahnya. Ini bagian bawah lengannya. Jadi masalah yang berkaitan seseorang yang terputus tangannya. Ada yang terputus sedikit, ada yang setengah, atau bahkan ada yang sampai siku. Bagaimana cara mencucinya? Sebagaimana di sini disebutkan, dicuci mabakia minadra. Yang masih tersisa dicuci. Kalau terputusnya cuman pegelangan tangannya saja, Cuci sini semuanya. Karena masih ada kewajiban untuk mencuci tangan yang masih ada. Kalau setengahnya, cuci bagian sininya. Kalau bagian sikunya, apa yang dicuci? Atasnya saja cuci. Nah, karena di dalam mengus, di dalam mencuci kedua tangan, mirfak ikut dicuci. Sehingga di sini disebutkan, fa'in kutia min mipsal mirfak apabila terputus di pegelangan, di sikunya, nah, ghasala ra'sal ab. Dicuci bagian atasnya saja. Bagaimana kalau terpotong sampai sini? Ya sudah, tidak ada yang dicuci. tak mastata'tum. Karena tempatnya, karena anggota tubuh yang dicuci sudah tidak ada. Atau sampai sini, terpotong. Apa kita perlu untuk mencuci ininya? Tidak perlu. Karena kewajiban adalah sampai siku bersamaan dengan siku. Ini yang wajib. Kalau terputusnya sampai sini, ya sudah. Tidak ada kewajiban dia untuk mencucinya. Lebih-lebih kalau sampai uluknya di sini terputus tangannya. Sudah, tidak ada yang dicuci, tidak ada yang dicuci. Karena yang harus dicuci tidak ada. Nah. Fa'in kuti al-ka'ab begitu juga kaki apabila terputus dari al-ka'ab mata kaki ghasala tarafas saq ghasala dicuci dari ujung betisnya nah, karena mata kaki di sini adalah merupakan al mifsal pegelangan sehingga dicuci atasnya saja karena e, mencuci kaki itu bersamaan dengan kedua mata kakinya nah, sehingga dicuci bagian atasnya saja. Liqauli ta'ala fattaqullah mastata'atum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'atum. Nah. Bagaimana kalau yang putus kakinya sampai lutut seorang cacat misalkan atau terputus kakinya amputasi apakah dicuci sudah tidak perlu ada yang dicuci. Kenapa? Karena sudah melebihi batas sampai atas lututnya. Terkecuali apabila yang terputus di pertengahan, pergelangan mata kaki. Kalau sudah sampai lutut, tidak perlu dicuci lututnya. Nah, karena tidak ada perintah untuk mencuci lutut. Tidak ada. Yang ada perintah untuk mencuci kakinya, kaki sampai kaab, sampai kedua mata kaki. Nah, sehingga apabila cacat, terputus, mutasi sampai lutut, pegelangan di sini, karena kebanyakan yang di uh, amputasi daerah-daerah pegelangan, sehingga lututnya di sini tidak perlu untuk di dicuci. <clears throat> Wa qali sallallahu alaihi wasallam, ida amartukum bi amrin fat fa'tum minhu mastata'tum." Apabila perintahkan kepada kalian dengan suatu perkara fatu minhu mastata'tum maka datangilah perkara itu dengan semampu kalian kita mampunya masih ada maka cuci kalau tidak ada maka sudah hilang dari tempat untuk di, dicuci sama seperti seseorang ketika tasyahud sama contoh tasyahud jari telunjuknya hilang misalkan kena musibah Apakah boleh Ustaz ganti jari tengah? Ya nggak boleh. Maya jus. Kenapa? Ya sudah. Kalian kau isyaratkan dengan jari telunjuk. Allah mas tata'atum. Tidak ada yang diganti. Kenapa? Karena sudah hilang. Allah rahimahullah ta'ala. Thumma ba'da al-farah min al-wudu'i ala sifatil lati dhakarna يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعية في هذه الحالة ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين subhanaka Allahumma wa bihamdik أن لا إله ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu بعد الفراغ kemudian setelah selesai dari wudu ala sifat allati dzakarna dari sifat wudu yang tadi kita sebutkan yarfa'u basarahu ila sama mengangkat kepalanya ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yakul dan mengucapkan ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari doa-doa fi hadhil halah pada keadaan seperti ini. Amin dalik yang diantaranya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sampai abduhu wa rasuluh titik sini. Sedangkan Allahumma ja'alni minat tawawin wa ja'alni minal mutatahhirin ini ziyadah Imam Tirmidzi. Ini ziyadah Imam Tirmidzi. Ini ziyadah Imam Tirmidzi. Nah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik itu hadis yang hadis yang lain nah itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Seseorang setelah selesai berwudu disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya sunnah. Mengucapkan sebagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu al-wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah." Illa futihat lahu abwabu al-jannah dalam riwayat yang lain abwabul jannah as-samaniyah wa yadkhul min ayyiha sya Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan ma minkum siapa saja yang di antara kalian yang berwudu fayusbighul wudu dan dia menyempurnakan wudunya Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh akan dibukakan delapan pintu surga. Wa yadkhul min ayyiha dan dia masuk ke pintu surga mana saja. Ini keutamaan seseorang dalam selesai berwudu. Doanya pendek, gampang untuk dihafal dan fadilahnya sangat besar sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan seseorang dalam berwudu apa ketika sesudah menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang telah disifati oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukan wudu yang asal-asalan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan "Mamingkum min ahadin yatawadda fayusbihul wudu. Siapa di antara kalian berwudu dan menyempurnakan fayusbihul wudu ini menyempurnakan wudu yaitu menyempurnakan dengan sempurna dan cocok sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam min awalihi ila akhirihi mereka orang-orang yang akan mendapatkan fadilah dari hadis ini. Dibukakan delapan pintu surga wa yadkhul min ayyiha syaa wa min ayyiha syaa. Kemudian ziyadah dari Imam Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat Sebagian para ulama mensahihkan hadis ini, sebagian para ulama mengatakan membolehkan hadis ini dikarenakan sanadnya muttarib. Sanadnya muttarib dan muttarib termasuk dari bagian hadis yang lemah. Bagian hadis yang lemah sehingga seorang hanya cukup mencukupkan sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال حفظه الله تعالى والمناسبة في الاتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة dikatakan hafizahullah ta'ala wal munasabah dan penyesuaian seseorang setelah berwudu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fil ityan berzikir dengan zikir ini dan doa setelah wudu annahu lamma kana wudu taharatan lidzahir bahwa wudu tahar secara zahir nasaba zikru taharatul batin menyesuaikan mencocoki dengan zikir taharah yang yang batin. Hal ini sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa taharah dibagi menjadi dua yaitu taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Taharah hissiyah dan ma'nawiyah. Al-hissiyah yaitu taharah yang zahir, taharah yang fisik dengan berwudu sebagaimana wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Membasahi wajahnya, kedua tangan dan juga yang yang lainnya. Dan taharah ma'nawiyah yaitu dari ma'nawiyah takunu bisyahadatain. Syahadatain sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang dua syahadat di sini bisa membersihkan dari kesyirikan. ashadu an la ilaha illallah saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala wa ashha wahdahu la syarikalah yang hanya satu saja la syarikalah tidak ada sekutu baginya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan utusannya ini taharah ma'nawiyah sehingga seseorang ketika sudah taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah, maka sempurna kedua taharahnya tadi. Taharah yang hissiyahnya dapat, taharah ma'nawiyahnya juga dapat. <clears throat> Bitauhid wa taubah. Dengan tauhid dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu al-mutahhiran al-mutahhirat dan dua-duanya merupakan dua pensuci yang agung. Faida sama lahum at-tahuran apabila berkumpul dua kesucian tadi tahurul zahir bil wudu wa tahurul batin bil tauhid wa taubah dengan mensucikan zahir dengan wudu dan mensucikan batin dengan tauhid dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saluha ala Allah wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi maka dia berhak dia layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala al-wuquf baina yadayhi berdiri di hadapan Allah dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala maka sempurnalah dari kedua toharohnya tadi. Toharoh ma'ana hesia dan toharoh ma'nawiyah. Karena inti dari toharoh berwudu juga termasuk dari penghapus-penghapus dosa yang sebagaimana pernah kita sebutkan. Ketika kita mencuci wajah, dosa yang dikarenakan oleh matanya, wajahnya itu akan hilang Bahkan dikatakan Nabi SAW sampai tetes air yang terakhir yang mengalir itu akan hilang dosa kita. Ketika seseorang mencuci tangannya, dosa yang dikarenakan perbuat oleh kedua tangannya, mencuri ataupun yang lain sebagainya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan hilang. Apa afwan? Eh, dosanya akan akan hilang. Dosanya akan akan hilang sampai tetes dari air yang terakhir. Sehingga seseorang sempurnakan dua tahara tadi. Taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah Qala hafidhahullah ta'ala wala ba'sa ba'za ayyunashifa al-mutawaddi a'dha'ahu min ma'il wudhu'i bimas'ihi bikhirqati wadahwiha. Dan tidak mengapa seseorang mengeringkan seseorang yang telah berwudu mengeringkan dari anggota wudunya min ma'il wudu bimas'ihi dengan mengusapnya bikhirqah dengan handuk pengering apa dengan eh, sapu tangan seperti soto yang lainnya, wanahmiha dan juga dengan yang lainnya diperbolehkan, boleh. Seseorang sudah berwudu, diusap dengan handuk atau yang lainnya, fahada jais, fahada jais. Baik setelah berwudu ataupun setelah mandi. Akan tetapi Nabi Allah Alaihi setelah mandi janabah diberikanlah istrinya handuk, Nabi menolaknya Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengkibaskan dengan tangannya seperti ini, dikibaskan dengan dengan tangannya, tidak dengan dengan handuk. Boleh dengan handuk boleh, jais. Dengan handuk juga boleh, jais. Nah. Baik, insya Allah nanti kita akan teruskan lagi pembahasan kita dari sifat wudhu Nabi Alaihi Wasallam masih sisa tersisa sedikit, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.